terkait keharuman berpuasa pada hari tasyrik. Itu uh, sudah ada hadisnya, memang diharamkan, tidak boleh berpuasa pada hari tasyrik. Ya, di antaranya hadis yang akan saya sebutkan. Terbuka lagi catatan tadi. Uh, Nah, ini kullu ayyamit tasyrik dzabhun. Semua hari tasyrik adalah waktu menyembelih kurban, bukan hari berpuasa. Bukan hari berpuasa. Jadi haram kita berpuasa. Banyak ya di hadis yang, yang tidak bisa saya sebutkan di sini. Berarti berpuasa pada hari tasyrik itu semua puasa. Termasuk puasa kodok. Puasa kodok itu hukumnya wah, wajib. Misalkan perempuan pada bulan Ramadan e, meninggalkan puasa, dia wajib mengkodok puasa di luar bulan Ramadan. Tapi jika bertepatan dengan hayam mutasyrif, nggak boleh Pak. Jadi ada lima hari yang haram berpuasa. Idul Fitri, Idul Adha, sama hari tasyrik tiga hari itu. Tidak boleh. Haram. Nah, kalau kodok saja tidak boleh diharamkan. Apalagi puasa hari putih. Ayam mulbit. Ayam mulbit itu puasa bulan terang bulan purnama bersinar itu. Uh, biasanya sebelum 15 itu. Nanti kan 16 itu kan tiga hari dia puasa ayam itu tiga hari. Berarti uh, 12, 13, 14, 15 ayam membit Nanti tanggal 16 dia sabit lagi. Ah nanti terakhir 28 apa 28 29 30. Kalau dia 30 hari, kalau dia 29 berarti 27 28 29. Dia terang lagi bulan itu. Di Hijriah dia. Lihat, nah, terakhir Hijriah dia terang. Nah, itu itu memang disunahkan untuk berpuasa. Namanya puasa ayyamul bid, puasa hari-hari terang, tiga hari saat bulan-bulan lagi terang-terangnya. Nah, itu sama Pak, tidak boleh. 11, 12, 13 Hijriah tetap tidak boleh. Walaupun pada saat itu, ya tentu itu sudah pada saat hari-hari terang-terangnya kan, hari terang-terangnya bulan, mudah mulai mulai terang, tetap tidak boleh. 11, 12, 13 ya pada hari tasyrik. Jadi nggak boleh melakukan berpuasa karena itu adalah hari makan. Hari kita makan-makan, bersantap-santap, bersilaturahmi bersama keluarga. Jadi sudah diatur. Beda kalau Idul Fitri. Kalau Idul Fitri memang hari raya Idul Fitrinya nggak boleh makan karena hari raya. Tapi besoknya boleh puasa. Puasa enam, puasa Syawal, puasa kodok juga. Tapi kalau Idul Adha tidak. Nanti baru lepas ayam mutasyrik, baru kita boleh berpuasa. Jadi haram puasanya pun tidak sah. Sah apa tidak sah dan haram. Haram dan tidak sah. Puasa ayamul bidnya haram dan juga tidak sah. Walaupun dia ada kebiasaan. Misalkan puasa Senin Kamis, pas Senin itu dia nggak pernah putus. Eh hari Seninnya hari tasrik, boleh? Nggak boleh, haram. Tapi dia ada kebiasaan, nggak boleh. Atau puasa Nabi Daud, nggak boleh. Kenapa hari tasrik? Apa hikmahnya? Wallah alam. Antara yang saya ketahui tentu hari tersebut adalah hari-hari Eh, makan-makan, uh, bukan hari tidak makan. Tapi banyaklah tentu hikmah-hikmah yang karena keterbatasan ilmu saya yang tidak bisa saya sebutkan panjang lebar. Jadi hukumnya apa? Haram dan juga tidak tidak sah. Wallahu taala alam bisawab.